Apakah yang disebut syafaat ketika kelak di akhirat? Syafaat itu adalah pembelaan dari Rasulullah SAW kepada umatnya dan kepada orang-orang yang mendapatkan syafaat tersebut. Mohon nasihat bagi orang yang mengalami kesempitan hidup, kesempitan hidup atau keluasan hidup. Ketahuilah bukan tanda-tanda kecintaan Allah atau kebencian Allah. Itu ingat-ingat. Sehingga bisa jadi Allah menguji seseorang yang dicintainya dengan kesempitan hidup. Maka yang namanya dunia tidak selalu dalam keadaan susah. Sebagaimana tidak selalu dalam keadaan mudah. Dunia ini penuh dengan sesuatu dan lawannya. Ada siang, ada malam. Ada sakit, ada sehat. Ada luas hidup, ada sempit hidup. Maka ingat-ingat ucapan Allah, "Inna ma'al usri yusra." Inna ma'al usri yusra. Diulangi oleh Allah dua kali. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan sungguh setelah kesulitan akan ada kemudahan. Yakin. Dan itulah ujian. Yang namanya ujian kadang dengan kemudahan, kadang dengan kesusahan. Dua-duanya ujian. Ada yang lulus ketika diuji dengan kesusahan. Ternyata tidak lulus ketika diuji dengan kemudahan. Lupa diri dia, lupa ngaji dia, lupa ta'lim, lupa sunnah dan segala-galanya. Iya kan? Maka bersyukurlah kamu kamu bisa menghadapi kesempitan hidup dengan sabar, tetap di atas agama, tetap di atas sunnah. Masya Allah. Mudah-mudahan engkau mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Dan juga yang namanya kesusahan hidup. Dari satu sisi mungkin berat. Tapi dari sisi lain kamu mendapatkan sekian banyak kebaikan. Sabarnya dapat pahala kesusahannya menjadi tadkirah, menjadi pengingat agar ingat akhirat. Belum tentu engkau kalau dalam keadaan muda engkau akan sesantri sekarang. Mungkin ketika engkau kaya raya akan berbeda keadaannya. Itu harus disyukuri. Maka setiap sesuatu pasti ada hikmah di balik itu. Ini yang bisa saya nasihatkan wallahu taala a'lam. Ana ada nazar ta'awun untuk ma'had A. Namun ana lihat ada ma'had B yang lebih membutuhkan bagaimana hukumnya membatalkan nazar tersebut. Nazarnya dalam keadaan tertentu. Kalau nazarnya dalam keadaan tertentu ma'had H apalagi diikrarkan apalagi dipersaksikan maka tentunya harus ditepati. Tetapi kalau engkau hanya niat ke dalam hati aku ingin membantu ma'adah hak, maka tidak apa-apa untuk merubahnya. Karena itu bukan nadar Walaupun dalam hati itu engkau mengatakan saya akan begini, saya akan begitu. Sebab nadar itu dengan ikrar, dengan sumpah dengan nama Allah itu nadar Makanya sebaiknya diketahui oleh beberapa orang, aku bernadar Supaya tidak lupa. Nah, tetapi kalau niatan dalam hati itu bukan nazar. Silahkan kau menggantinya yang lebih baik. Jangan membatalkannya, tapi menggantinya dengan yang lebih baik tidak mengapa. Bagaimana hukum waris namun orang tua ibu masih hidup? Kalau pembagian waris maksudnya dari bapaknya, ibunya masih hidup, itu namanya waris. Barakallahu fikum. Haknya ibu disebut dalam Al-Quran. Kalau bapak meninggal, maka istri mendapatkan sekian, anak mendapatkan sekian disebut. Nah, maka tidak mengapa. Kalau sudah dibagi waris, kemudian dibiarkan ibunya meninggali rumah tersebut, tidak apa-apa. Sehingga istilahnya beberapa ustadz-ustadz di sini, di Indonesia ini, Ketika kita tanyakan pada mereka bagaimana kasus ini, jawabnya begini saja. Ya. Kamu bagikan secara tertulis ya. bahwa rumah di pasir sekian eh, selesai, ya. berarti kamu dapat sekian eh, selesai. Walaupun pada kenyataannya rumah tersebut masih belum dipotong-potong, dalam artian belum dijual, dan masih ditinggali oleh ibunya, tidak apa-apa. Tapi sudah tercatat hitam di atas putih di depan notaris bahwa ini punya si fulan, si fulan sama si fulan, sekian persen si fulan, sekian persen si fulan, sekian persen si fulan. Karena yang lain dapat yang lain misalnya. Itu yang penting. Sehingga tidak akan terjadi keributan di belakang hari. Sebab seringkali warisan tadi belum dibagi karena masih ada ibu. Sedangkan warisannya yang terbesar hanya rumahnya. Udah, gak usah dibagi nanti aja. Masih ada ibu. Ibunya belum meninggal, anaknya sudah meninggal. Anak ini punya anak tujuh. Masih nunda lagi. Ternyata si anak ada yang meninggal. Cucunya. Cicitnya sudah delapan. Kan tambah ruwet, tambah ruwet, tambah ruwet, tambah susah. Membaginya nanti. Sehingga kalau sudah tercatat secara draft dengan saksi-saksi. Kalau di Indonesia ini saksi-saksi adalah notaris, ya. maka insya Allah akan terjaga, ya. jelas terbukti secara hukum. Itu nasihat saya. Wallahu taala alam. Apa hukum demonstrasi bid'atun? Demonstrasi itu adalah bid'ah nggak pernah ada di masa-masa sahabat Pertama kali dilakukan oleh Katsarun yang membunuh Utsman. Kedua dilakukan oleh Khawarij yang memerangi Ali bin Abi Thalib. Ketiga dilakukan oleh mereka-mereka. Orang-orang yang bal. Kalau sudah dikatakan itu bid'ah, gak perlu tahun. Kalau mau berdoa, doakan yang lebih umum dari itu. Yang lebih tinggi dari itu. Allahumma aslih ulata umurina. Ya Allah perbaikilah pemerintah kami. Ya Allah luruskan mereka. Ya Allah berikan hidayah pada mereka. Jadikan mereka adalah penguasa yang adil. Yang mementingkan rakyatnya. Yang menjadikan masyarakatnya makmur. Tenteram. Diberikan hak-hak mereka. Begitu. Doa yang terbaik. Karena baunya sudah berbeda. Bela Islam, bela Islam, bela Islam. Tapi baunya kayaknya bukan deh. Hah? Ada bau-bau lain. Ya tidak mengingkari adanya orang-orang yang benar-benar pengen bela Islammu, Insya Allah ada. Tidak sedikit. Tapi sudah ditunggangi oleh sekian kepentingan. Dan itu jeleknya demonstrasi. Ditunggangi oleh sekian kepentingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jelaskan hadis-hadis seputar waktu-waktu salat subuh, duhur, asar. Antum husnudon mungkin ya. Bahwa saya hafal hadis, hafal kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Masya Allah. Enam. Tetapi saya tidak seperti yang kalian duga. Tidak hafal seluruh hadis. Sehingga kalau kalian ada pelajaran fikih, hadir Nanti ada itu hadis-hadis itu. Jibril mengajak Rasulullah SAW sholat di awal-awal waktu. Setelah itu besoknya diajak lagi, datang lagi Jibril, diajak sholat di akhir-akhir waktu. Setelah itu Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, Bainahuma waktu sholat. Bainahuma waktu sholat dari asar sampai dekat maghrib dari mulai e, bayangan sesuatu sama dengan bendanya lebih sedikit masuk waktu asar sampai dekat maghrib maghrib sampai dekat isya isya sampai tengah malam bukan sampai subuh sampai tengah malam kemudian subuh sampai sebelum terbit fajar e, sebelum terbit matahari maksud saya Kemudian ketika matahari tergelincir dari tempat yang paling tingginya ke arah terbenam, masuk waktu duhur. Wah kan. Enam. Indonesia apa ini? keadaan ancaman huru hara seperti yang sedang terjadi di Suriah. Penistaan agama sama dengan yang tadi, masalah demonstrasi. Apakah perbedaan syirik dengan musyrik? Syirik itu perbuatannya, musyrik itu orangnya orang musyrik berbuat syirik. Kafirkah Gus Dur dan saya Dakil Siraj? Gus Dur sudah pernah kita tanyakan kepada para ulama dan dikatakan kafir. Tetapi saya Dakil Siraj saya tidak tahu. Apakah ada yang pernah meminta fatwa pada para ulama? Apakah hukum demo? Bid'ah Apakah tata cara ziarah kubur yang syar'i? Apakah hanya mengucapkan doa saja atau bagaimana? Nah, Cara ziarah kubur yang syar'i engkau mendatangi kuburan dengan tidak perlu yang jauh-jauh, yang dekat saja. Enggak perlu pakai safar. Enggak perlu pakai syaddur rihal. Kemudian ketika masuk perkuburan lepaskan sendalmu, ucapkan assalamualaikum ahla diyar minal mu'minina wal mu'minat antum musabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun nasallahu lana wa lakumul afiyah masuk dan kamu mengingat diri kamu akan jadi seperti mereka karena ucapan tadi antumul engkau lebih dulu dan aku mengikut antum musabiqun wa insyaallah bikum lahiqun kalian lebih dulu dan saya kami akan menyusul itu dengan paham dan dengan diyakini sehingga akan ingat mati. Dan biasanya Rasulullah SAW ziarah kubur malam hari. Sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha yang kehilangan Rasulullah SAW. Dilihat sedang keluar, diikuti malam hari. Ternyata kekuburan Karena biasanya kalau malam hari lebih mengingatkan kita pada kematian. Ya tidak mengapa siang hari juga. kalau takut. Dalam majelis ini jika kita duduk di depan tidak terdengar suara dengan jelas namun jika kita ingin mendengarkan kajian dengan jelas maka harus dekat speaker. Manakah yang lebih utama dari dua hal tersebut? Pada intinya adalah mendengarkan dengan jelas. Kalau di depan tapi nggak jelas, percuma. Tetapi kenyataannya di depan ada keuntungan lain. Bisa melihat berbicaranya Ustadz Isyarat tangannya Ustaz. Hah? Melihat begininya. Hah? Ya kan? Nah yang belakang nggak tahu. Kenapa itu ketawa? Ya, karena nggak lihat gininya. Ini barakallahu fikum membantu pemahaman. Sehingga lebih depan jelas lebih baik. Dan saya yakin walaupun mungkin menggaung sedikit tapi karena melihat ustadznya berbicara akan lebih jelas. Karena melihat gerakan mulutnya, melihat gerakan tangannya. Barakallahu fikum. Karena ada hadis ketika seseorang atau digambarkan oleh Nabi beberapa jenis manusia. Ada yang duduk di depan, ada yang malu-malu duduk di belakang. Itu yang dipuji adalah yang di depan oleh Nabi SAW. Barakallahu fikum. Bolehkah mengangkat anak tetangga menjadi anak angkat dikarenakan si orang tua tidak mampu membiayainya? Bolehnya boleh, tapi yang namanya anak angkat itu tetap anak orang lain. Artinya kalau dia dewasa tetap tidak mahram. Kalau dia perempuan gak mahram dengan bapaknya. Kalau dia laki-laki gak mahram dengan ibu angkatnya. Kalau Perempuan nggak mahrum dengan bapak angkatnya. Kalau laki-laki nggak mahrum dengan ibu angkatnya. Ketika masih kecil mungkin tidak mengapa. Tapi ketika dewasa harus jaga jarak. Dan itu biasanya berat. Sehingga kalau mau mengangkat anak, sebaiknya anak yang padamu tidak atau padamu sebagai mahrum ponakan misalnya. Sehingga walaupun sampai besar tetap mahrum karena ponakan anak kakak atau anak adik. Kalau kamu laki-laki, anak kakakmu yang perempuan. Sehingga kepadamu ponakan, kepada istrimu, karena dia perempuan, dan ada masalah. Jangan laki-laki, nanti akan timbul masalah dengan istrimu, karena dia bukan mahram. Eh. Eh. Atau sekalian cari yang masih disusui dan susukanlah dengan saudaramu. Saya nggak punya anak, sehingga istri saya tidak bisa menyusui. Iya, susui oleh saudaramu, sehingga dia jadi ponakan susuanmu. Ini saudaramu yang punya anak. Ya. Hakata. Allah Ta'ala ta'lam. Saya pernah membaca buku yang saya pinjam dari teman yang berisi penghalalan nikah mut'ah. Apakah tindakan saya itu benar? Ya salah besar. Itu buku-buku syiah dan dari golongan syiah. Dan syiah itu kesesatannya sudah sangat parah. Bahkan bisa dikatakan yang paling berbahaya, yang paling sesat dari seluruh aliran sesat adalah syiah rafidhah. Bahkan sebagian mereka sudah kafir. Sebagian mereka sudah kafir. Merubah Al-Quran. Merubah ucapan Rasulullah. Berdusta atas nama Ali bin Abi Talib, berdusta atas nama Ahlul Bait, segala macam mereka halalkan. Dan nikah mut'ah atau kawin kontrak itu zina. Hanya dikasih label dengan label-label halal. Digambarkan seakan-akan halal. Tipu daya. Nikah mut'ah pernah dibolehkan. Tetapi kemudian diharamkan oleh Nabi SAW sampai akhir zaman. Mereka bawakan pembolehannya, mereka tidak bawakan haramnya. Mansuhnya mereka tidak bawakan. Itu kedustaan Syiah. Sehingga hati-hati. Jangan baca buku Syiah, jangan bergaul dengan Syiah. Bisa engkau akan terpengaruh dengan mereka, dengan subhat-subhat mereka, karena bisa jadi engkau tidak bisa menjawabnya. Bagaimana menyikapi demonstrasi Jakarta? Sudah dijawab. Wallahu a'lam. Apakah seorang suami berdosa jika dia tidak bisa setiap hari memenuhi kebutuhan istrinya secara biologis. Tidak berdosa. Tetapi sebaliknya, istri tidak memenuhi keinginan suami, dosa. Dan jangan ada yang berkata bahwa itu tidak adil. Enam. Itu adalah adil karena itu yang diatur dalam syariat. Yang jelas kalau engkau mampu berikanlah, kalau tidak mampu mau apa lagi? Nah. Lebih utama mana mengajar naik motor sendiri apa tetap di rumah menuruti apa kata suami? Menuruti apa kata suami? Itu wajib hukumnya. Kalau taklim dan tidak taklim tidak sampai kepada wajib. Karena bisa taklim dengan cara yang lain. Sehingga mentaati suami lebih dipentingkan. Barakallahu fiikum. Orang yang tubuhnya bertato ketika dia bertaubat dan menyesal perbuatannya apakah wajib membuang? Ini baru saya baca beberapa fatwa ulama bahwa kalau dikhawatirkan bermadarat pada orang tersebut tidak mengapa tidak dihapus. Kalau dikhawatirkan bermadarat. Hanya saja kamu ima kamu sembunyikan atau kamu nasihatkan si orang yang melihat Jangan tiru yang seperti ini. Ini haram, saya sudah taubat daripadanya. Jangan sampai ditiru. Ah itu ustadznya aja bertato. Padahal itu di zaman mudanya.